Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walakakibatul Muntakin Walakudawana illa alam zalimin Ashadu an ilaha illallah Wa ashadu Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa Kembali kita lanjutkan Pembahasan kita tentang kesabaran yaitu dari bab sabar kitab Riyad solihin, kita telah selesai pada pendalilan Imam Nawawi tentang sabar itu pada hadis yang pertama disebutkan oleh beliau di sini bahwa sabar itu adalah cahaya. Sabar adalah cahaya dan sifatnya cahaya dari kesabaran ini adalah seperti cahaya matahari panas tapi siapa yang mampu bersabar maka sungguh kesabaran tersebut akan menerangi dia dengan sesuatu yang sangat terang sebab dengan sinar matahari kita lihat betapa bumi ini menjadi hidup hidup dengan cahayanya demikian pula tanaman-tanaman menjadi hidup dan dari apa-apa yang berada di dalam bumi ini butuh dan sangat membutuhkan pada sinar matahari demikian pula hidup seorang hamba itu kalau dia ingin berbahagia ingin terang jalannya maka dengan kesabaran dia akan melihat jalan yang terang jalan yang terang dan dia akan mendapatkan kebaikan walaupun asalnya dia yang merasa berat dan panas dengan kesabaran tersebut kemudian di sini kita masuk pada hadis yang kedua dan hadis yang pertama sudah selesai ya pada hadis yang kedua Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan Kata beliau, wa an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu. Summa sa'alu summa sa'aluhu fa'atahu. Hatta nabida ma'indahu Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi ma yakun indi min khairin falan adzakhirahu ankum wa man yastaqif yu'ifahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu wa ma ufiya ahadun aqa'an khairan wa awsa'a min as-sabr muttafaqun alaihi Ya hadis ini pendalilan tentang kesabaran pada hadis yang kedua datang dari sahabat Abu Sa'id namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini didoakan dengan radhiyallahu ta'ala anhuma. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati atau meridhoi keduanya. Siapa yang dua orang ini? Yaitu Sa'ad dan bapaknya Malik. Ya, Sa'ad dan Malik ini keduanya adalah sahabat. Keduanya adalah sahabat. Dan kalau mereka ini adalah sahabat Nabi, maka mereka memiliki kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat itu secara umum dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Karena mereka adalah orang yang terbaik pilihan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu beramal dengan ilmu dan berilmu mereka wujudkan di dalam amalan mereka. Ya, kita lihat ya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa mereka pintar? Ya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka ini orang yang disebutkan oleh para ulama bahwa mereka ini tidaklah membaca Al-Qur'an kurang dari 10 ayat atau lebih dari 10 ayat kecuali mereka renungi dulu. Mereka renungi dulu isi Al-Qur'an. Jadi kalau mereka baca Al-Quran kita dapat 10 ayat, dia berhenti dulu. Dari 10 ayat ini dia periksa dulu. Kenapa ayat ini diturunkan? Apa makna dari ayat ini? Apa yang terkandung dalam ayat ini? Bagaimana kita melaksanakan ayat ini? Maka setelah itu mereka tunjukkan dulu ke dirinya. Lihat, kalau memang di dalam ayat tersebut berupa perintah, setelah dia memahami maksudnya apa? Kalau perintah itu yang tunjukkan kepada dirinya, apakah saya sudah masuk dalam perintah-perintah dari ayat-ayat ini? Kalau memang dia larangan, apakah saya sudah masuk dalam ayat ini yang mampu meninggalkan larangan yang Allah larang dalam ayat ini? Betul-betul begitu. Mereka resapi dulu pada dirinya ayat per ayat ini. Kalau sudah mereka paham betul, mereka tahu bagaimana cara mengamalkan yang mereka resapkan pada diri mereka, baru mereka melanjutkan lagi. Dan itu Abdullah bin Abbas menyebutkan saya kata beliau membaca Al-Quran selama 20 tahun. Karena mereka teliti. Karena mereka teliti isinya, dibaca dengan baik, apa maksudnya, apa itu. kan kita mau seperti ini, disinilah orang akan menjadi baik. Dia akan berpetunjuk dengan Al-Quran. Karena itu para sahabat Nabi, mereka itu orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lihat anak dan bapak, duanya adalah sahabat. Yang mana mereka ini sahabat Nabi, Didoakan dengan keridhaan bagi mereka sebab Allah Subhanahu wa taala itu ridho kepada Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Karena itu Mujahid bin Jabal, ya seorang ahli tafsir ya. Dia ini berguru kepada Abdullah bin Abbas. Maka dia tanya kepada Abdullah bin Abbas dia berguru. Dia harus ketahui satu persatu dari ayat tersebut. Bagaimana ayat itu diturunkan? Apa sebabnya? Apa maksudnya? Dia tanya betul. Sehingga dia sangat mengerti tafsir dari Al-Quran ini melalui Abdullah bin Abbas. Memang Abdullah bin Abbas itu ahli tafsirnya para sahabat. Karena memang Nabi doakan beliau. Allahumma fakihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini orang yang fakih, orang yang paham di dalam agama dan dia itu menjadi orang yang alim di dalam tafsir Al-Qur'an. Yang maksudnya takwil di sini adalah tafsir Al-Qur'an. Dan memang begitu terjadi betul. Doa Nabi terkabul. dan itu beliau ini dikenal dengan apa? Ya khibrul ummah. Tintanya umat. Beliau dikenal. Dan dikenal pula dengan beliau ini adalah apa? Bakal, lautan, ilmu beliau ini. Karena itu beliau pernah ditanya, Bagaimana kamu bisa mendapatkan ilmu seperti itu? Maka beliau pun menjawab, saya mendapatkan ilmu dengan lisan yang terus bertanya, ya dengan hati yang terus berpikir, dan dengan mata yang tidak apa dengan mata yang senantiasa berjaga. Berjaga ini bukan karena dia nonton bola, iya, tidak. Tapi dia berjaga karena belajar. Sebagaimana Imam Syafi'i ya, Semalaman dia tidak tidur karena merenungkan sebuah hadis, melihat apa faedah dari hadis tersebut. Jadi ya, kalau seorang hamba terbiasa gitu memperhatikan hadis dari hadis, kemudian dia resapkan pada dirinya, dilihat apa yang terjadi di sekitarnya, kemudian dia lihat apa yang terjadi di masyarakatnya dengan hadis ini. Maka di sini dia akan banyak mendapatkan ilmu. Dia banyak mendapatkan ilmu sehingga dia akan menjadi orang yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tersebut manfaatnya dia rasakan ketika dia mendapati masalah. Ya. Jadi hafal saja, dia hafal, itu dia hafal, dia resapi, dia pahami maknanya. Kalau dia sudah tahu itu, memang sekarang ditanya apa yang kamu miliki dari ilmu, kita tidak tahu yang mana. Tapi ketika ada masalah, ilmu itu akan keluar membantu kita. Itulah ilmu itu disebut apa? Di dalam Al-Quran, ilmu itu disebut sultan. Disebut dia itu adalah pemimpin, Demo itu akan memimpin jiwa kita. Memimpin jiwa kita. Karena itu kalau kita anak-anak kita, istri kita, teman kita, kalau ingin mudah diarahkan, terpimpin mereka, jiwa mereka diberi ilmu. Bukan hanya ditekan dengan aturan. Karena itu aturan kadang kita buat itu tetap, tetap akan dilanggar bagaimanapun ketatnya. Tetapi kalau aturan Allah Subhanahu wa taala yang menancap dalam hati mereka dengan ilmu mereka akan teratur sendiri. Ya, karena ilmu itu sultan dan ilmu itu adalah ruh kehidupan kehidupan. Karena itu imam imam al itu kita lihat bagaimana mereka hidup dengan ilmu. Mereka merasa kaya dengan ilmu. Walaupun kehidupan mereka jauh dari kelayakan dibandingkan manusia yang lainnya. Ini hal yang enaknya diperhatikan ya dan direnungkan. Kalau kita memang mengaku ingin mengikuti sahabat karena mereka itu adalah orang-orang yang dijamin dengan surga sudah, dijamin dengan kebaikan, dijamin juga orang-orang yang ingin baik itu mengikuti mereka. Demikian pelajari kehidupan para sahabat Nabi. Jangan hanya sekedar pengakuan saja. Kalau hanya sekedar pengakuan saja tidak ada gunanya. Kalau kamu mengaku seorang tentara, Orang tahu semua kamu itu hanya preman dulu, tidak pernah kamu itu masuk tentara. Apakah kamu diakui sebagai tentara? Mungkin kamu akan ditangkap nanti sama rokok tentara, kamu akan diinjak-injak kamu di dalam sel. Kalau dia mengaku sebagai Pak Bupati, tahu semua orang, dia itu tinggalnya di kebun saja. Ya. Tapi tiba-tiba dia keluar ke kota dia mengaku sebagai bupati. Semua orang kenal siapa dia, tidak pernah dia terpilih, tidak ada bukti amalannya. Apakah memang diakui dia? Tidak ada gunanya ya pengakuan, tidak ada gunanya. Hanya mempermalukan diri saja. Demikian pula seorang mengaku yang mengikuti jalan yang lurus, mengikuti para sahabat, tetapi hanya pengakuan tidak nampak bukti dalam kehidupannya. Al-Quran hanya berdebu saja tidak pernah dia baca. Ilmu tentang kewajiban antara dia dengan Allah saja tidak pernah dia perhatikan. Apakah ini benar pengakuan? Hah? Oh ini pengakuannya orang kepada si Laila. Orang mengatakan Ila sabakat dumu'un fi hududi Tabayana man baka mimman tabaki kullu yad'i waslan bilaila wa laila la tukilu lahu bidaka ini bagus ini saya jika air mata itu sudah mengalir di pipi maka jelaslah siapa yang betul-betul menangis siapa yang hanya sekedar berpura-pura kullu yad'i waslan bilaila setiap orang mengaku punya hubungan dengan si Laila Walaila la tukiru lahum bidzaka dan si sendiri tidak mengakui adanya hubungan mereka dengan si dia. Ada yang mengaku saya ininya si Laila, saya tunangannya si Laila, saya suaminya si Laila, tapi tidak ada bukti. Si Laila menafikan semuanya. Apakah diterima pengakuan? Ini si Laila cerita wanita cantik ya, anak saudagar kaya. Di Arab sana terkenal cerita ini. Ya, sampai ada yang disebut itu orang yang tergila-gila terhadap Laila. Akhirnya setelah dibawa pindah oleh bapaknya si Laila, karena banyak orang yang mengaku-mengaku mau dengan Laila, sudah stres dia. Berjalan di padang pasir, sehingga dia teriak-teriak mencari si Laila. Gila wanita. Eh, gila wanita ini bahaya juga. Ya. Eh, Enak seperti itu. Tapi pengakuan hanyalah tinggal pengakuan. Tetapi yang dilihat itu bukti. Bukti. Ini yang menentukan seorang itu benar dan tidaknya adalah amalan dia. Amalan dia bukan hanya omongannya yang dipegang. Banyaknya ucapan tetapi tidak ada amalan itu harus diperhatikan. Karena itu manusia itu hidup. Hendaknya dia itu lisan itu banyak dijaga. Banyak dijaga. Tapi mendengar itu harus lebih banyak. Kenapa? Allah menjadikan kita telinga berapa? Dua. Allah menjadikan kita lisan berapa? Satu. Disebut dalam Al-Quran kan? Ya. Allah menjadikan lisan satu dan jelingan dua. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa sepantasnya bagi kamu itu mendengar itu lebih banyak daripada berbicara. Itu yang sepantasnya bagi kamu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu satu lisan dan dua telinga. Mana yang lebih banyak? telinga. Sementara lisan ini tempatnya di dalam dan selalu kadang tertutup. Sementara telinga itu selalu terbuka dan dia mengarah ya ke penjurunya. Ini menunjukkan bahwa mendengar itu harus lebih banyak daripada berbicara. Jadi itu orang itu kalau dia senang mendengar, dia mendengar pelajaran. Kalau orang berbicara dia dengar dulu dengan baik. Itu akan banyak kebaikan yang muncul. Tapi kalau dia hanya maunya bicara saja terus, tidak pernah mau mendengar, itu tidak akan muncul kebaikan. Tidak akan muncul kebaikan. Ya karena itu diantara juga yang kurang bagus ya. Ada di masyarakat kita kadang orang itu kalau bertemu ada permasalahan dibicarakan, belum lagi selesai dibicarakan yang satu bicara, yang satu jangan potong, bicara yang lain. Ini belum sempurna yang dia sampaikan. Sehingga tidak ketemu. Datang lagi begini, bicara begini, tidak ketemu. Akhirnya apa? Nah pernah ketemu permasalahan yang muncul hanyalah subhan. Yang muncul hanyalah subhan. Ini banyak terjadi atau tidak? Hah? Mengaku saja. Tidak usah pusing-pusing. ya? Begitu memang. Ini sering terjadi. Sama juga ada orang dia bertanya kepada sang ustaz, "Ustaz, apa hukumnya kalau begini begini begini?" Ustaznya baru ingin membahas. Kalau kita itu anaknya begini itu begini. Tapi Ustaz begini-begini Ustaz ya. Cocok kan Ustaz? Belum lagi selesai orang bicara, dia sudah menghukumi sendiri. Apa gunanya kamu bertanya? Ya tidak? Ini sering terjadi juga ya. Ya kita maklum saja, sudah diam saja. Tidak usah jawab. Selesai urusan. Nah ini juga kalau kita ingin jelas orang itu permasalahannya apa, dengar dulu baik-baik. Dengar dulu. Ya apa lagi? Dengar. Selesai sudah. Iya Ustaz, gitu simpulannya. Atau kepada temannya. Nah, sekarang gantian saya lagi bicara. Nah, baru kita bicara, ini tadi begini, begini, begini, begini. Kalau ada sangat tunggu sebentar. Nah, secara sempurna bagaimana? Oh, begini lagi. Nah, itu bagus ya. Ya tidak? Apalagi dalam agama itu kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Sebab ilmu agama itu banyak yang kita tidak mengerti masih. Orang yang baru sehari dua hari belajar, ucapannya kor kor kor kor kor kor. Apa jadinya? Hah? Jadi tukang penjual obat. Penjual obat di pasar-pasar itu hebat ya. Pokoknya semua dia tahu itu bicara itu. Tapi dia sendiri tidak paham. Burung beo saja diajari paham dia bicara, tapi tidak ngerti juga. Nah, ini bahaya. Paham ya? Ini kalau memang para sahabat ini mereka dijamin sudah sorga. Siapa yang ingin betul-betul mengikuti para sahabat harus buktikan dengan amalan. Kita lihat di sini kata beliau kata Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah fa'atahum Sesungguhnya manusia dari Ansar sekelompok manusia dari Ansar siapa ini Ansar? Sahabat yang berada di yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah Ya walaupun dia bukan orang Madinah asalnya. Hanya ya kebanyakan dia kena Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi mereka itu berkumpul di situ memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah namanya apa? Ansor. Jelas ya? Ini yang disebut kelompok Ansor ini. Sa'alu Rasulullah mereka ini meminta kepada Rasulullah SAW meminta kepada Rasulullah fa'atahum maka Nabi beri mereka summa Sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka meminta lagi kepada Nabi. Summa itu menunjukkan berikutnya lagi pakai tenggang waktu. Itu kata summa ya. Jadi sudah misalnya dia datang hari ini meminta kepada Nabi sallallahu Nanti berlalu beberapa hari kemudian merasa habis lagi apa-apanya dia datang lagi kepada Nabi minta lagi. Fa'atahum. Kemudian Nabi beri lagi mereka. Hatta nafida ma'indahu Sampai habis sudah apa yang ada di sisi Nabi. Habis sudah. Apa yang ada di sisi Nabi, Nabi berikan semuanya. Dari harta. Datang mereka minta, Nabi beri. Kemudian datang lagi mereka minta, Nabi beri lagi. Setelah habis apa yang ada di sisi Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Faqala lahum hina anfaqah kulla syai'in biyadihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau telah menginfakkan segala sesuatu yang ada di tangannya. Artinya yang dimiliki oleh Nabi saw. Alaihi wa ala alihi Wasallam. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat faedah di sini. Pegang baik-baik faedah. Ini ada sekelompok manusia dari Ansor datang kepada Nabi meminta. Apa faedah yang bisa kita petik di sini? Menunjukkan bolehnya meminta dia bolehnya meminta. Tapi dalam perkara yang memang kita berhajat terhadapnya dan kita sulit untuk meraihnya. Ya kita misalnya ada makanan lagi sulit, tapi ada situ tempat penyaluran zakat. Boleh kita datang ke sana, Baitul Mal. Tempat penyaluran zakat. Datang dia, ajukan, ini kami orang miskin, kerjaan tidak ada, sudah berusaha kerja tidak dapat juga. Sementara ini kami tidak makan nih, tinggal satu hari ini makan habis besok. Bisa nak kami minta beras. Dari Baitul Mal harus disalurkan kepada orang yang seperti ini. ini Nabi SAW memberi mereka. Tidak pernah Nabi menolak. Nabi beri. Dan Nabi SAW itu memberi, ya kadang dari apa yang dia miliki. Kadang Nabi beri dari harta zakat yang ada di Baitul Mal. Atau dari harta rampasan perang. Nabi berikan kepada para sahabatnya. Kali itu betapa mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau itu tidak pernah menolak orang yang meminta kepada dia. Ya, tidak pernah menolak orang yang meminta kepada dia. Anaknya kita memiliki akhlak yang seperti ini. Kalau kita memang mampu membantu orang, kenapa tidak? Ya tidak. Kalau memang mampu, tapi memang jiwa, jiwa syaitan itu memang selalu mengingatkan, menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Ya. Syaitan itu murukum apa nama ayatnya itu? Sejumlah setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan memerintahkan kepada kalian untuk uh, apa? Berbuat paksa, maksudnya berbuat kikir. Ya, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dalam surat Al-Baqarah ya, eh, ayat 268. Setan itu menjanjikan kepada kalian itu kefakiran, Oh kamu ini fakir. Janjikan pokoknya kamu akan fakir. Wayak oh, mulu pemilu fahsya. Dan dia merintah kalian dengan fahsya. Ini sebagian tafsir mengatakan fahsya ini kejelekan berupa ya kikir, tidak mau menggunakan hartanya di jalan kebaikan. Ini syaitan begitu memang. Walaupun dia sudah memiliki harta yang banyak, diiming-iming hati-hati kamu ya, kikir kamu apa? Fakir kamu nanti. Kalau begini fakir kamu begitu. Ingatkan. Wallahu ya'idukum maghfiratan, ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah menjanjikan kepada kalian pengampunan dari Allah dan Allah juga menjanjikan kepada kalian fadlan keutamaan darinya keutamaan dari Allah berupa rezeki keutamaan ini keutamaan dari Allah rezeki wallahu wasiun alim Allah itu wasi maha luas pemberiannya. Kalau Allah bernama dengan Al-Wasi, maha luas pemberiannya, ini memberikan kabar kepada kita bahwa Allah itu tidak pernah kurang di dalam memberi kita. Dan tidak pernah habis apa yang ada di sisi Allah, maha luas. Ini itu dalam hadis Qudsi ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dar, namanya Jundub bin Junada. Allah sebutkan, "Wahai hambaku, jinnya dan manusianya, yang awalnya sampai akhirnya Dari jinna manusia yang awal sampai akhir Allah panggil Apa? Walaupun kalian meminta seluruhnya kepadaku Seluruh yang saya beri setiap yang kalian minta Sama sekali tidak mengurangi apa yang ada pada sisiku Kata, kata Allah SWT Hanya saja Sebagaimana jarum yang dicelupkan ke lautan Bagaimana jarum dicelupkan ke lautan Mengurangi tidak isi lautan Sama sekali tidak mengurangi Allah berikan contoh bagaikan jarum yang dicelupkan ke lautan. Itu kalau kita minta seluruh manusia dan jinnya dari awal sampai akhir, mereka minta kepada Allah, minta kepada Allah, Allah beri sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah. Menunjukkan Allah al-wasi, maha luas pemberiannya. Kenapa takut habis rezeki? Hah? Kenapa tidak meminta kepada Allah kalau fakir? Kenapa bergantung kepada manusia? Kalau orang tidak memberi marah, ini jadi masalah seperti ini. Jadi masalah. Kita cipta diciptakan oleh siapa? Allah pencipta kita. Kenapa tidak meminta kepada dia? Anu Ustaz, tidak nampak, tidak yakin saya. Inna Lillah wa inna ilaihi rajiun. Musibah kamu itu. Kenapa tidak yakin kepada Allah sementara Allah yang mengatur segalanya? Orang yang kamu mintai bisa memberi kamu datang dari mana? Dari Allah juga yang dia miliki. Dan dia bisa memberi kamu karena Allah juga perintahkan dia bisa memberi kamu. Hati-hati ya. Ini perhatikan baik-baik ini. Karena itu manusia ketika dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupi dia. Tidak akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mengikuti setan, itu sudah diiming-iming, Mas, fakir kamu nanti. Fakir kamu. Dia beritakan, kikir saja kamu supaya kamu tidak miskin, kata setan. Ini hal yang perlu diperhatikan ya. Kemudian di sini kita lanjutkan. Tuma sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka minta lagi kepada Nabi. Kemudian Nabi beri lagi, menunjukkan bolehnya berulang kali meminta. Tapi jangan jadikan kebiasaan meminta ya. Tapi boleh ketika punya ha, hajat. Ketika dia punya hajat, boleh dia meminta kembali. Dan si yang diminta ini boleh dia memberi lagi. Boleh dia memberi lagi. Kalau dia memang memiliki keluasan untuk memberi. Maka setelah itu hatta nafida ma'indahu. sampai habis sudah apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Lihat Nabi Rasulullah, dia berikan sampai habis apa yang ada di sisinya tetap Nabi beri. Menunjukkan mulianya Nabi SAW dan menunjukkan Nabi juga ini orang yang memang yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hingga rela dia memberi walaupun habis apa yang ada pada dirinya. Hanya ada larangan kalau kita memberi orang bersedekah dan menyengsarakan diri kita itu ditahan, ya, ditahan. Misalnya kita bersedekah memberi orang, tapi sengsara anak dan istri kita tidak diberi, ini salah. Salah ya. Tapi ada cukup kita beri orang. Kalau kita tidak mampu beri semampu kita. Paham ini? Beri. Sampai habis apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi kalau tidak memberi orang itu beliau, beliau itu merasa berat sekali. Berat sekali beliau. Kalau ada yang meminta kepada Nabi, Nabi tidak punya berat beliau. Tapi kadang Nabi arahkan kepada sahabat siapa yang bisa membantu dia. Begitu Nabi memberikan syafaat. Isfa'u fatu jaru kata Nabi. Berilah syafaat, maka engkau akan mendapat balasan. Ini boleh kita memberi syafaat. Anu bagaimana Pak? Ini ada teman ini kesulitan dia ini. Apalagi dia mau dada tidak ada uangnya. Kesian. Bagaimana kalau kita bantu-bantu saja kumpul-kumpul uang? Kita bantu dia supaya bisa menikah. Kesian dia. Mau sekali sudah. Sudah siap. Tapi sayang satu saja belum ada uangnya. Bagaimana ini Pak? Saya juga mau bantu, tidak ada orang saya. Ya sudah Ustaz saya ada 10 juta ini. Ya. Yang satunya, oh sudah Ustaz saya 5 juta. Oh ya sudah Ustaz saya nanti siapkan anu saja. Kalau dia mau kerja saya kasih motor. Alhamdulillah. Sudah kita ada nikahkan dia kasih ini sudah. Masya Allah. Nikmat besar. Ya. Si pemberi syafaat juga dapat pahala. Dapat pahala ya si pemberi syafaat. Pernah kita lakukan seperti ini? Kenapa tidak? Harusnya seperti itu. Kita masa kita kalah dengan orang-orang yang rusak. Orang-orang yang rusak itu mereka bantu saudaranya. Bantu saudaranya. Tidak ada kerjaannya dibikinkan kerjaan. Ya. Tidak ada istrinya dinikahkan. Tidak ada rumahnya dibikinkan bantu. Gotong royong bangun. Para sahabat dulu seperti itu. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, Ansar ini lihat Ansar ini mereka kan miskin juga, tapi mereka rela membantu. Ya, wahai saudaraku, saya ini punya rumah. Kalau mau saya bagi dan kamu untuk kamu sebelah. Saya punya dua istri, kamu silakan pilih. Saya ceraikan satu untuk kamu. Datang ya, saya ini punya kebun. Kalau memang kamu mau berkebun, saya kasih sebagian. Lihat ya, mereka, ya, masya Allah, mulia mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya yang seperti ini memang Dunia ini memang semakin tua itu semakin indah memang. Orang itu banyak ketakutan-ketakutan karena banyak informasi. Informasi. Ini yang bikin takut orang. Baca bagi, oh ada lagi kejadian baru. Prinsip mau naik. Kalau kamu tidak ada usaha, kalau bila kamu bantu orang itu, tambah bangkrut kamu. Ya, kan begitu ya. Ini informasi-informasi. Kenapa tidak ambil informasi dari Allah, informasi dari Rasul, diyakini, diimani, dilaksanakan. Walaupun berat dicoba. Sekali belum bisa dua kali. Kalau belum bisa satu kali ya bisa dua bagaimana dua kali? Satu kali dulu berat. Kedua kalinya ringan. Semakin tambah keimanan. Begitu harusnya. Iya atau iya ini? Tekad ya. Insya Allah kita harus yakin. Begitu. Sama-sama ya. Sama-sama. Kita ini sama-sama berusaha. Saya juga berusaha terhadap diri saya untuk berusaha beramal. Kemudian setelah itu Nabi pun ketika habis apa yang ada di tangannya, apa yang dia perbuat? Pakola. Nabi mengatakan lahum kepada mereka. Nah, ini juga menunjukkan bolehnya kita itu membicarai orang yang meminta kepada kita. Ya? Habis sudah apa yang ada di Nabi karena mereka berulang kali datang. Nabi beri lagi, datang mereka Nabi beri lagi. Habis sudah apa yang di sisi Nabi, maka Nabi pun berkata kepada mereka, setelah Nabi menginfakkan kulla syai'in biadi. Perhatikan kalimat ini segala sesuatu yang ada di tangan Nabi. Habis sudah Nabi infakkan. Misalnya orang datang kepada tetangganya, eh punya garam tidak? Betul saya ini tidak ada garam di rumah. Oh iya ini ada garam. Nanti masalah kurang garam. Eh ada bawang tidak? Oh iya ada ini bawang. Kemudian tetangganya sudah habis juga. Ada ada tidak asam jawa? Oh kebetulan habis. Nah kan begitu ya. Nah, kalau yang habis bilang sudah habis sama dia. Mana habis. Jangan dibilang masih banyak dia. Oh tidak ada. Padahal masih banyak. Nah ini salah. Kalau memang itu kasih tahu dia. Ikhlas ya dalam seperti ini. Maka Nabi pun ketika habis apa yang segala sesuatu yang ada di tangannya. Makanya Nabi SAW pernah suatu hari dia sholat. Ini langsung dia teringat. Setelah dia sholat salam Nabi. Setelah dia salam langsung dia balik. Dan dia langsung langkahi pundak-pundak para sahabat dia lewati, langkahi, masuk ke dalam rumahnya. Kaget para sahabat, nah, biasanya Nabi seperti ini. Maka setelah itu pun Nabi pun keluar lagi datang ke masjid. Kata Nabi, tahukah kalian kenapa saya tadi tergesa-gesa? Pulang. Para sahabat tidak tahu. Nabi beritahu, kata Nabi tadi dalam sholat saya teringat. Saya teringat. Ada masih emas. Ya batangan emas di rumah itu yang belum saya bagi-bagikan. Makanya teringat Nabi karena mengganggu sholatnya sudah Nabi segera pulang suruh saya perintahkan orang untuk membagikannya kata Nabi. Ya, kalau kita kebanyakan uang, sholat teringat terus uangnya bagikan. <laughs> Maksudnya tidak begitu ya. Artinya apa? Kita kalau punya seperti itu yang mengganggu, usahakan. Kita takut dicuri, ya disimpan tempat yang baik. Kalau dia misalnya jarang kalau teringat dia, usahakan bersedekah sedikit demi sedikit. Ya, seperti siapa kemarin? seorang tabi'in yang mendengar satu hadis tentang seorang itu akan diteduhi dengan sorakohnya pada hari kiamat, langsung diamalkan itu tidak pernah putus diamalkan. Setiap hari dia harus bersorakoh Apapun yang dia miliki dari kue yang dia miliki. Kalau sama habis, apa disebut kemarin? Ini sebutkan riwayatnya dalam Imam Ahmad yang riwayatnya. dia sorakoh walaupun dengan sebiji bawang, satu biji bawang. Makanya jangan malu bersorakoh Saya sudah sebutkan kemarin apa? Kalian misalnya lihat orang yang kehausan walaupun hanya dengan satu gelas air gelas. Jangan ya malu. Kalau orang malu berbuat kebaikan, kenapa orang tidak malu berbuat maksiat? Kan terbalik ya? Terbalik. Apa salahnya? Kita punya gula-gula, duduk misalnya naik taksi, gimana Pak? Mau gula-gula? Cocok tidak nih? Kata-kata, oh maaf saya, saya tidak cocok. Nanti tekanan. Oh iya Pak, kalau cocok ini ada uang Pak, bisa beli punya air minum. Misalnya ya. Ini memang sesuatu yang seperti ini kebaikan. Itu setan tadi apa? Menjanjikan kepada kalian kefakiran. Dia merintahkan kalian untuk pikir. Ini jiwa kerusakan dalam jiwa. Itu diusahakan minta kepada Allah swt. Setelah habis apa yang ada di tangan Nabi, apa yang dia lakukan? Ma yakun indi min khairin falan ad-dakhiratu ad-dakhirahu ankum kata Nabi. Maka sungguh kata beliau, apa saja yang ada di sisi saya dari kebaikan apa tidak ada satupun yang ada di sisi saya dari kebaikan kebaikan ini maksudnya harta ya yang saya sembunyikan untuk kalian yang saya sembunyikan untuk kalian jadi tidaklah ada sesuatu yang di sisi Nabi ini dari kebaikan dari harta itu yang Nabi memang sembunyikan Nabi simpan untuk sahabatnya menunjukkan apa ini memang betul-betul habis sudah tidak ada sama sekali sudah sama saya yang saya sembunyikan untuk kalian. Tidak ada. Memang habis sudah. Nah begitu yang disebutkan. Jadi di sini disebutkan oleh para ulama bolehnya kita meminta utur untuk tidak memberi kalau memang kita tidak punya. Ya, kalau memang tidak punya ungkap dengan kalimat yang baik bahwa saya ini mohon maaf saja saat ini saya tidak punya. Insya Allah nanti kalau ada mungkin bisa saya bantu kamu. Ya, semoga saya sedoakan kamu mudah-mudahan di tempat lain Allah berikan kebaikan untuk kamu. Kan bagus ya? yang diusir orang. Memang kenapa kamu datang terus ke sini? Minta terus sama saya. Siapa suruh kamu malas? Nah ini kalimat-kalimat membuat hati orang itu pecah. Dia akan menimbulkan kejelekan dan akan menimbulkan orang itu akan berbuat jelek juga kepada kamu. Tunggu sebentar malam ya, kucongkel itu pintunya kamu. Kan begitu? Orang berbuat jahat karena dari ucapan kita. Tapi kalau kita rajin memberi, kita rajin bersedekah, itu akan terhindar dari banyak musibah. Banyak musibah. Lihat Nabi minta udur. Ini boleh yang meminta udur. Untuk tidak memberi kalau memang dia tidak memiliki. Kemudian setelah itu pun Nabi bersabda, "Wa ma Nabi berikan solusi. Jadi orang itu kalau sudah dia mendapati masalah, berikan solusi kepada orang. Jangan ditindas saja orang itu, tidak diberikan solusinya. Tahu solusi? jalan keluar supaya dia ini ada jalannya supaya tidak seperti ini terus. Begitu ya? Itu namanya solu solusi. Kalau ada orang tidak ada kerjaannya, dicela terus. Dasar ini orang pemalas kerjanya tidak ada. Kenapa memang dia tidak kerjanya? Jangan hanya mencela saja, berikan solusi. Iya tidak? Oh ini, ini punya teman dekat ini. Kasihan kerjanya tidak ada. Ya, kalau saya alhamdulillah punya kerjaan bagus. Jangan dicela dia. Suruh kerja ini dia tidak bisa. Memang bukan bidangnya. Kerja ini tidak bisa dia. Dia sudah coba bekerja, cuma belum dapat juga. Sudah kita berikan solusi begini saja. Kalau kamu memang tidak bisa kerja, bisanya kamu hanya jual bakso, sudah. Ini saya kasih modal, saya bantu kamu ya. Ini ada uang 500 ribu, kamu bikin untuk kamu jualan. Sudah, tidak usah kamu ganti. Ini solusi namanya, jalan kamu. Tapi sungguh-sungguh ya, jalan kamu. Solusi tidak? Solusi dibantu dia satu kali, sudah dia jalan, dia jualan. Alhamdulillah berhasil, bertambah, bertambah. Senang kita melihat saudara kita. Atau kita pekerjakan kepada saudara yang lainnya. Bagaimana ini? Teman kita tidak ada kerjaan yang siang, bisa tidak kamu bantu dia kerja sama kamu? Ya, supaya kita juga dapat pahala membantu dia. Sebab bukankah kita ingat hadis Nabi? Kamu pernah dengar dari Ustaz kan? Iya. Apa hadisnya? Wallahu fi amil abdi maka abdu fi auni akhihi. Nah, ini dia. Allah senantiasa menolong seorang hamba sepanjang hamba ini juga senantiasa menolong saudaranya. Lihat ya, pertolongan Allah, balasan dari Allah sesuai dengan perbuatan kita. Al jazau min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalan kita. Ini kaidah dalam agama kita ini. Jadi kalau Allah itu kan menolong terus seorang hamba, kapan? Sepanjang hamba ini juga senantiasa menolong saudaranya, Allah akan senantiasa tolong dia. Harus dipikirkan yang seperti ini. Masukkan dalam jiwa kita. Kita yakini, kita yakini, kita yakini. Minta kepada Allah supaya kita bisa mengamalkan Sedikit demi sedikit. Disitulah kita akan merasakan nikmatnya beragama, nikmatnya berilmu. Disitulah kita akan mengetahui betapa indahnya agama ini menuntunkan tuntunan dalam kehidupan kita. Ya tidak? Ya. Insya Allah jangan sekalian kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala Semoga Allah memberikan kita keteguhan dalam melaksanakan apa-apa yang membawa kebaikan bagi kita untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian setelah itu Nabi pun bersabda, "Wa may yasta'fif Allah, wa may yastaghni Allah, wa may yatasabbar Allah, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min sabr." Ini inti pendalilan di sini ya. Wa may yatasabbar Allah." Ini inti pendalilan dalam hadis ini. Begitu ya kalau melihat hadis, mana sisi pendalilannya? Kenapa dimasukkan dalam bab sabar? Kalau mau mengetahui sisi pendalilan dari sebuah dalil, itu dilihat. Dilihat. Kita membaca bab apa sekarang? Bab sabar ya? Berarti bab sabar. Bab kesabaran. Sekarang semua yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab sabar ini apakah ayat Al-Qur'an Apakah hadis Nabi? Itu apa tujuannya? Sebagai bentuk dalil tentang sabar. Hanya di mana titik pendalilannya? Dari hadis itu yang dipetik oleh Imam Nawawi untuk mendalili tentang sabar dari hadis ini ini dia lafadznya wa may yatasabbar yusabbirullah satu ini titik pendalil yang pertama siapa yang berusaha untuk bersabar maka Allah akan memberikan kepada dia kesabaran Kemudian titik pendalilan yang kedua, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seorang hamba itu diberi dengan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Ini titik kedua pendalilannya. Jadi kalau begitu kita melihat dalam hadis ini apakah perintah untuk bersabar? Apakah menunjukkan keutamaan untuk bersabar? Atau apa? Dalam hadis ini di sini menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sabar itu adalah sesuatu yang tidak bisa didapat begitu saja. Ini ya tidak. Tetapi kesabaran itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan latihan. Setelah kita mengetahuinya, butuh diusahakan. Makanya dengan lapat wama yata sabar itu artinya menyambar-nyambarkan dirinya. Dia sabar sedikit belum mampu, tahan lagi, coba lagi, sabar lagi, mulai enak dia, coba lagi sabar lagi. Maka disinilah dengan usahanya dia ini Allah akan berikan kepada dia kesabaran. Menunjukkan apa ini? Kesabaran itu butuh dilatih, butuh diusahakan. Kalau kamu tidak pernah yang kapan kamu bisa bersabar? Ya, kapan kamu bisa bersabar? Ini harus diperhatikan. Kalau hadis sebelumnya bahwasanya as dia kesabar itu adalah cahaya yang panas menunjukkan bahwa sabar itu adalah sesuatu yang sangat besar manfaatnya tetapi memang berat dilakukan. Karena panas kan? Nah, karena itulah pada hadis berikutnya ini kesabaran yang kita telah ketahui keutamaannya. Bagaimana besarnya memang beratnya dilakukan. Bagaimana supaya kita bisa melakukannya? Diusahakan. Ya tidak? Diusahakan. Wa di yatasabbar Siapa yang berusaha untuk bersabar, melatih dirinya untuk bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kesabaran. Paham tidak? Kemudian lihat lanjutan hadisnya dan tidaklah seorang hamba itu diberi dengan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Nah, ini sebagai buahnya. Artinya apa ini? Kalau dia sudah mengetahui sabar itu memang berat, tapi dia usahakan untuk bersabar, melatih diri. Maka ini dia diberikan oleh Allah kesabaran maka ini kebaikan yang sangat baik dan sangat luas memiliki keluasan dalam kebaikan dan dalam menghadapi masalah. Masya Allah ya. Ini hadis kalau kita perhatikan ini berurut ya tuntunan tersebut. Karena itu Imam Nawawi juga meletakkan hadis-hadis dalil-dalil dalam bab sabar ini tidak sembarangan, tidak sembarangan. Tetapi dilihat mana letak kedalilnya, mana dulu didahulukan, kemudian mana setelahnya. Demikianlah orang yang cerdik, orang yang fakih, melihat permasalahan itu di mana yang harusnya didahulukan. Dilihat mana fungsinya itu untuk apa. Ya. Baik, kita lihat di sini ada berapa sih yang disebutkan ini? Wa may yastaghfir Satu. Wa may yastaghni Dua. Wa may yatasabbar Tiga. Wa ma ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar berapa? Empat. Ini empat terakhir ini penting. Empat terakhir ini penting. Apanya penting? Pentingnya perhatikan. Yang pertama Nabi mengatakan, "Wa may yastaghfir yu'iffahullah." Siapa yang istighfar? Istighfar itu artinya dia berusaha untuk menjaga dirinya dari apa-apa yang tercela dari apa-apa yang Allah haramkan. Dia berusaha untuk apa? Dia berusaha menahan dirinya, menjaga kehormatan dirinya dari apa-apa yang Allah haramkan. Dari apa-apa yang Allah haramkan. Dia menjaga dirinya dari meminta-minta. Nah ini dia, karena apa? Berkaitan hari ini dengan masalah meminta sahabat tadi. Dia meminta kepada Nabi, habis lagi beberapa waktu datang lagi kepada Nabi minta. Datang lagi mereka minta habis apa yang ada di sisi Nabi. Makanya ada diajarkan nih wa may yastaghfir yu'iffahullah kata Nabi. Barang siapa yang istighfar berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya dari apa-apa yang Allah haramkan dan dari perkara yang pun boleh tetapi kalau berlebih-lebihan akan menyebabkan kamu tercela. Nah, begitu ya. Kan meminta-minta terus. Nanti keenakan diberi terus. Sudah, oh gampang saja. Kalau habis kita tidak usah kerja, kita minta lagi. Ya. Yeah? Kalau habis, oh minta lagi. Ini tercela tidak? Kalau kebanyakan perbuatan seperti ini tercela. Makanya ini kalau dia menjaga kehormatan dirinya dengan menahan diri untuk tidak meminta-minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia iffah. Apa ini iffah? Iffah itu kehormatan diri. Ya, wibawa dalam dirinya. Itu iffah. Wibawa dalam dirinya, kehormatan dirinya dari hal-hal yang dia itu dicela oleh orang. Ini ifah namanya. Menjaga ifah, Menjaga dari meminta-minta walaupun dia asalnya butuh. Tapi masih bisa diusahakan di lain, diusahakan dulu. Jangan biasakan meminta-minta. Jelas ya? Kalau memang bisa diusahakan. Kecuali kalau memang tidak bisa diusahakan. Dan memang kemungkinan besar orang itu bisa membantu kita. Tidak apa-apa kita usahakan. Tidak apa-apa kita usahakan. Tapi jangan jadikan kebiasaan meminta-minta ya. Pura-pura jadi orang tidak punya apa-apa, tetapi rumahnya kayak istana. Membina mobil mewah yang tidak dimiliki oleh orang di kampung itu. Tapi kerjanya mengemis. Pengemis. Seorang pengemis itu tercela ya. Walaupun kelihatannya dia di dunia ini memiliki harta yang banyak. Dan itu orang yang selalu meminta-minta tanpa hajat, tanpa ada kebutuhan. Disebutkan oleh Rasulullah dia datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan muka ini tidak ada dagingnya. Sebab dia tidak punya malu. Tidak punya malu. Tetapi kalau memang butuh boleh. Ya. Lihat ini sahabat nih, sahabat. Minta kepada Nabi karena memang mereka tidak punya. Ya tidak memiliki. Hanyalah ketika Nabi habis sudah tidak bisa lagi memberi, maka Nabi ingatkan ini, wa may yu'iffahullah. Siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya dari apa yang Allah haramkan, dari meminta-minta, maka Allah akan berikan kepada dia iffah. Menunjukkan apa ini? Menjaga kehormatan diri itu juga diusaha, diusahakan. Tidak bisa kamu begitu saja menjadi orang yang berwibawa. Bisa menjadi orang yang bisa menahan diri, tapi diusahakan sehingga kamu mulia. Kemudian yang kedua, wa may yastaghni Siapa yang berusaha untuk merasa cukup, maka Allah akan berikan kepada dia kecukupan. Apa maknanya ini? Dia berusaha untuk merasa cukup dia. Kalau memang Allah yang beri, beri Allah beri ini dia usahakan, dia syukuri, dia syukuri. Supaya dia merasa cukup, tidak merasa kurang terus. Tidak merasa kurang. Sebab anak cucu Adam itu memang sifatnya jiwa manusia itu suka merasa kurang. Karena itu Rasulullah sebutkan tadi telah kita baca hadisnya. Anak Adam jika diberi dia satu lembah dari emas, cinta untuk lembah yang kedua. Tidak ada yang menghentikan dia ini kecuali mulutnya itu ditutup oleh tanah. Sudah dikubur dia berhenti dia mengejar dirinya. Karena tidak merasa cukup. Tetapi orang yang beriman dia harus merasa cukup. Karena kecukupan kekayaan yang sebenarnya itu merasa cukup. Iya atau iya? Hah? Orang punya mobil puluhan mobilnya, punya perusahaan banyak, ya punya hotel berapa tempat, ya punya usaha di mana ada usaha-usaha yang sama itu dia punya semua, Indomaret, nah, misalnya ya, ini on demand di mana-mana ada ya. Sama semua bentuknya. Istri juga sudah cantik, apalagi uang juga banyak tabungannya, miliaran. Tapi selalu merasa kurang. Orang datang ke rumahnya, aduh kasihan saya ini rezeki kurang sekali. Tidak ada memiliki apa-apa saya ini kasihan, makan saja dengan ikan kering. Siapa suruh? Kan begitu. <laughs> dengan ikan kering. Alasannya begitu terus. Padahal banyak hartanya dia. Tidak merasa cukup, ingin terus. Nah, ini orang yang tidak bersyukur. Karena itu orang yang bagus itu kata Nabi salah salah Apa ini anak Adam tadi? Tidak ada yang menghentikan dia kecuali mulutnya ditutup oleh tanah. Apa ini? Meninggal dunia jadi kubur baru berhenti dia. Tapi orang yang kaya itu kata Nabi, laisal ghina angkat ratil arab walakinnal ghina apa? Ginan nafs. Bukanlah kekayaan itu kata Nabi dengan banyaknya harta benda. Tetapi yang dinamakan kekayaan adalah kaya jiwa. Jiwanya itu merasa cukup, itu kaya. Walaupun kita hari ini cukup hanya untuk beli beras hari ini. Tapi kita sudah merasa cukup jiwa kita, kaya atau tidak? Itu kaya karena dia cukup tidak dirasa cukup untuk dia, bahagia dia. Tidak berpikir lagi untuk ngejar terus. Orang yang sudah banyak hartanya tapi merasa tidak cukup itu orang miskin. Miskin, karena kekayaan itu apa nama artinya kaya? Cukup. Karena itu Allah itu maha kaya tidak butuh kepada yang lainnya. Kan begitu. Kalau orang masih butuh kepada yang lainnya menunjukkan miskin. Menunjukkan miskin dia, kurang terus walaupun dia asalnya cukup, tapi merasa kurang terus. Ini kemiskinan yang seperti ini kita jaga. Yang sampai kita ada tertanam di dalam jiwa kita perasaan selalu tidak merasa cukup, maka sungguh ini adalah musibah bagi seseorang hamba. Musibah jangan sekalian. Ya. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat yang seperti ini. Dijauhkan dari sifat yang seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba." Nah, ini dia. Wa min du'ain atau wa min dakwatin la yustajabu laha. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat." Tidak ada gunanya belajar ilmu, banyak-banyak ilmu tapi tidak bermanfaat, tidak memberikan guna kepada kita. Nabi minta lagi, Nabi minta lagi kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari apa? Hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak tenang, menerima keputusan Allah, hati yang tidak tenang dalam melakukan ibadah merasa terpaksa. Ini apa? Nabi berlindung. Kemudian ini berikutnya, ini inti pendalilan kita yang kita ingin petik di sini. Wa minafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Maksudnya jiwa yang tidak pernah kenyang tidak pernah merasa cukup dia. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya cukup dia, tapi merasa tidak cukup. Akibatnya nanti Allah akan berikan terus kepada dia ketidakcukupan. Tapi di sini apa? Kemudian Nabi berdoa selanjutnya dari dan saya berlindung pada Engkau ya Allah dari doa yang tidak diterima, dari doa yang tidak diijabahi. Nabi Rasulullah berlindung ya, dari doa yang tidak diijabahi. Ini pakai doa seperti ini ya, jangan didengar saja. Hah? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala Minta kita ilmu bermanfaat, berlindung dari ilmu tidak bermanfaat. Minta rezeki yang halalan tayyiban, kita berlindung dari rezeki yang tidak baik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ginan nafs, kekayaan jiwa, kita berlindung dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Harus dilawankan terus begini berdoa. Dan Nabi pun berdoa kepada Allah SWT minta kekayaan jiwa. Disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Kata beliau, Aisyah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakul ya, karena yufidul istimrar." Lafat karena ini menunjukkan memberikan faedah apa? Terus menerus. Nabi ini membaca ini doa terus menerus dia baca atau sering dia baca. Apa itu? Allahumma ya Allah inni as'alukal huda. Saya sesungguhnya saya meminta kepadamu huda hidayah wattuqa dan ketakwaan wal afafa dan afaf iffah ini tadi pembahasan kita wa yastafif yu'iffahullah ya nabi minta ini nabi minta ini iffah supaya terjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta dari terjatuh kepada yang haram nabi meminta ifa wal ghina. Nah, wal ghina dan kekayaan jiwa. Ghina itu kaya jiwa ya. Kalau ghaniyun kaya harta. Ghina ini maksudnya kaya jiwanya merasa cukup. Cocok tidak dengan hadis ini? Cocok ya? Cocok. Nabi SAW sebutkan sini siapa yang istighfar berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya Allah berikan penjagaan kehormatan dirinya. Siapa yang merasa cukup Allah berikan kecukupan Makanya Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada Engkau hidayah." Nabi butuh terus kepada hidayah. Masa kita tidak butuh? Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada Engkau ketakwaan. Nabi terus minta ketakwaan pada Nabi orang yang paling bertakwa. Nabi minta juga ke iffah, menjaga kehormatan diri. Nabi adalah orang yang paling terhormat. Iya. Yeah. Nabi juga meminta kepada Allah kaya jiwa. Pada Nabi orang yang paling kaya jiwanya. Ya tidak paling tidak butuh kepada dunia. Tapi Nabi terus meminta ini, berdoa terus. Sebab jiwa manusia itu berbolak-balik tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW pun minta kepada Allah penjagaan jiwa jangan sampai terpalingkan. Ya Allah sesungguhnya saya ya meminta kepadamu jangan kamu serahkan saya sekejap mata pun terhadap jiwa saya sendiri. Ya. Wala takilni ala nafsi tarfata ainin kata Nabi. Jangan kamu wakilkan diriku ini ya. Jiwaku ini terhadap diriku sendiri walaupun sekejap mata. Minta Nabi kepada Allah. Artinya apa ini? Meminta. Jangan sampai Allah serahkan diri kita ini kepada jiwa kita sendiri. Bergantung kepada diri kita sendiri. Nabi minta walaupun hanya sekejap mata. Torfata ainin. Artinya torf itu ya potong pinggiran mata. Maksudnya yang kena sekilas begitu. Dari sekejapan mata. Nabi minta jangan sampai walaupun hanya sekejap mata jangan kamu serahkan jiwa saya ini kepada diri saya sendiri. Walaupun sekejap mata jangan ya Allah. Nabi bilang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau bergantung kepada usaha kita? Apakah kita mau bergantung kepada kepintaran kita? Apakah kita mau bergantung kepada kemampuan kita? Na'udzubillah. Kita minta perlindungan kepada Allah dari hal yang seperti ini. Kemudian Nabi SAW meminta ini Nabi berlindung kan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dari hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah tenang. Nabi diminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi minta perlindungan dari doa yang tidak diterima. Nabi minta perlindungan. Kenapa kita tidak? Jelas ini? Ini dua sudah ya. Siapa yang istighfar Berusaha menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, dari apa yang Allah haramkan dia jaga, Allah akan berikan penjagaan kepadanya. ifah Terjaga kehormatan dirinya. Menunjukkan sesuatu ini adanya balasan dari Allah. Al jazau min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan perbuatan kita karena kita sudah berusaha, Allah syukuri usaha kita. Ya tidak? Kalau kita belum mencoba, langsung mau dapat saja, bagaimana? Mau dapat hidayah tidak pernah mau berusaha. Mau terjaga kehormatan diri yang tidak pernah berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya. Dia mau merasa cukup, tidak pernah merasa cukup, berusaha merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Tidak pernah mau bersyukur. Bagaimana bisa dia dapat? Bagaimana bisa dia dapat? Lihat lanjutannya sini. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan berikan kepada dia kesabaran. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Penjelasan dari hadis ini kata beliau, ini kesabaran ini dimuncul setelah adanya dua usaha tadi. Baru bisa tercapai ini kesabaran. Dia berusaha sudah mencap apa mendapatkan ifah Setelah mendapatkan ifah ini, dia sudah berusaha juga untuk merasa cukup. Maka dia usahakan untuk bersabar, maka terpenuhilah kesabaran. Ya? Ini terikat ini pembahasan. Kemudian setelah itu Rasulullah pun sebutkan ini balasan kalau dia sudah lakukan tadi Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Tidaklah seorang hamba itu diberi dengan satu pemberian yang mana pemberian ini khairan. Khair itu asal kata akhyar. Apa? Yang lebih baik. Dengan satu pemberian yang lebih baik. Wa awsa'a yang lebih luas daripada kesabaran ini. Daripada kesabaran ini. Allah beri mereka rezeki yang banyak. Kalau tidak ada kesabaran, hancur dia. Allah beri ujian kepada dia kalau tidak bersabar, hancur dia. Allah beri dia harta tapi tidak pernah merasa cukup, hancur dia. Tapi Allah berikan kesabaran, itu lebih baik dari segalanya. Lebih luas dari segalanya. Lebih bagus ini luasnya kesabaran daripada luasnya rezeki Allah bukakan untuk kita. Ya, ya? Yang Nabi takuti kemarin apa? Hah? Apa yang Nabi takuti? Nabi tidak takut kalau umatnya itu miskin. Nabi tidak takut ma'aksa alaikumul fakro. Bukanlah kefakiran itu yang saya takutkan kepada kalian. Yang saya khawatirkan. Walakin aksa alaikum apa? Apa kemarin? Akan tetapi yang saya khawatirkan kepada kalian itu antabassitu lakum ad-dunya. Yang mana dunia itu akan terbuka lebar kepada kalian. fasu, fatana fasuha kama tanafasu maka kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia tersebut sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba-lomba telah berlomba-lomba mengejarnya akhlakat kama akhlakathum maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat sebelum kalian ini yang Nabi takut ya Nabi tidak takut umatnya miskin tidak tapi Nabi takutkan apa justru kekayaan Justru keluasan Allah bukakan dunia. Dan memang orang itu kalau Allah berikan diuji dengan kelebihan hidup lebih tidak tahan daripada kekurangan dalam hidup. Ya tidak? Betapa banyak ya orang-orang yang hidup di pinggiran-pinggiran desa, di kampung-kampung, di kebun-kebun, kita anggap mereka hina. Hah? Jangan dulu. Tidak boleh kita menganggap seperti itu. Bahkan orang yang seperti ini adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka itu tulus. Hati mereka tulus. kan itu Nabi SAW pernah datang seorang sahabat mengatakan katanya sungguh bapakku ini dia merasa lebih dari orang lain dengan hartanya. Merasa tinggi. Maka datanglah kepada Nabi. Maka Nabi pun menyebut, menyebutkan kepada bapakku katanya. Hal tun soruna wa turzakuna illa bidu'afaikum Ya. Bukankah kalian itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalian itu juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sebab orang-orang miskin kalian, orang-orang lemahnya kalian. Ya. Ini. Jadi yang diremehkan ya orang-orang lemah. Nah, makanya di sini dalam hadis lain Nabi sebutkan karena doanya mereka ini tulus kepada Allah. Makanya Syalbani menggabungkan dua hadis, kata beliau yang ditolong itu orang-orang itu akan ditolong dengan sebab orang-orang yang lemah tadi, orang-orang yang miskin bukan hanya karena miskinnya dia, tapi orang-orang miskin itu kalau dia berdoa itu lebih ikhlas. Lebih betul-betul berharap dia. Lebih tulus dia dalam berdoa. Hati mereka itu kosong dari banyaknya yang mereka pikirkan. Karena mereka tidak bisa bergantung kepada orang, makanya betul-betul mereka hanya bergantung kepada Allah. Ya tidak, kalau kita punya masa, punya banyak kemampuan, kemampuan, kemana kita bergantung? Kepada kemampuan kita dan kepada usaha kita. Ini yang banyak memalingkan kita dari bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Makanya tidak ada yang lebih baik kata Nabi dan lebih luas pemberian yang Allah berikan kepada hamba kecuali kesabaran ini. Masih ada waktu? Hah? Tambah sedikit ya satu hadis. Bisa? Bisa atau bisa ini, siapa tahu ada acara di rumahnya. Nah, kalau tidak ada, kita punya acara sendiri. Hari ini hari Minggu ya. Ayo. Satu hadis. Kemudian di sini selanjutnya Rasulullah bersabda, "Wa Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu." Dari Abu Yahya. Ini kunyah ya. Kita ingatkan kembali kunyah Abu Yahya kunyahnya. Namanya siapa? Suhaib ibn Sinan. Bapaknya namanya Sinan. Qala, dia berkata, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra'u syaqara, fa kana khairallah. Wa in asabathu dharra'u sabara, fa kana khairallah." Rawahu Muslim. Ini hadis sangat penting ini. Hadis yang sangat penting. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, menakjubkan keadaan orang yang beriman. Perhatikan, menakjubkan keadaan orang yang beriman, menghirankan keadaan orang yang beriman. Ini takjub ya, heran dia. Merasa dia, uh, kenapa bisa seperti itu? Ini apa namanya? He, heran. Itu orang itu kerjanya kemarin jual apa dia? Jual somai. Jual somai naik sepeda dia. Naik sepeda naik sepeda. Tiba-tiba naik haji dia. Wih, mengherankan. Dia cuma jual somai naik sepeda, kok naik haji? Ini apa namanya? Perbuatan mengherankan ya. Kita takjub. Padahal secara perhitungan kita tidak cocok, tapi kok bisa? Dia naik haji, kenapa? Padahal dia jual somai saja, bisa naik haji. Ini perbuatan apa namanya? Mengherankan, takjub. Ya tidak? Paham sudah maknanya ini? Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mukmin. Menakjubkan keadaan urusan orang yang beriman itu. Menakjubkan urusan orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya amrahu urusan orang yang beriman itu kullahu seluruhnya. Jadi seluruh urusan orang yang beriman itu apa? Kata Nabi kullahu lahu bagi dia khairun. Jadi seluruh urusan orang beriman itu bagi orang yang beriman itu kebaikan semuanya. Lihat ya ini bagi siapa ini Yang seluruh kebaik apa namanya seluruh urusan itu hanya kebaikan untuk dia. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman tadi. Makanya keadaannya ini menakjubkan. Ini menyelisihi kebanyakan orang. Biasanya kan orang yang tidak beriman itu ada masalah sedikit ini sudah marah, ada masalah ini tidak mau bersyukur, tapi orang beriman kok bisa menyelisih kebanyakan orang. Nah, ini menakjubkan dia, ya. Ini menakjubkan orang. Seperti saya kasih contoh tadi apa? Menyelisih kebanyakan manusia, dianggap usahanya rendahan. Ya, usahanya mungkin naik sepeda, jual somai. Atau dia hanya duduk-duduk saja di sana buah pohon, servis jam. Tidak punya juga toko. Tapi tiba-tiba kok naik haji. Ini menyelisih kebanyakan apa? Kebanyakan orang ya. Ya tidak? Ini namanya keadaan menakjubkan. Karena itu menakjubkan, mengherankan keadaan orang yang beriman. Keadaan orang yang beriman. Bagaimana ini? Karena seluruh urusan dia, seluruh perkara orang yang beriman, bagi si orang yang beriman itu, ya dia bagi orang beriman, bukan bagi selainnya. Bagi orang yang beriman itu, hanyalah kebaikan saja. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita seperti ini pada setiap diri kita. Kita jadikan doakan orang kaum muslimin yang lainnya supaya bisa juga menjadi seorang yang beriman yang seperti ini. Seluruh perkaranya hanyalah kebaikan bagi dia. Bagaimana ini keadaannya? Nabi tambahkan lagi kekuatan di sini. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Walaisa dzalika dan tidaklah hal itu apa ini hal itu tadi? keadaan yang menakjubkan seluruh keadaannya hanyalah kebaikan saja. Hal itu tidak adalah tidak terjadi terhadap seorang pun juga. Ingat ini Nabi sebutkan li ahadin. Tidak terjadi pada seorang pun illa kecuali untuk siapa? Illa lil mukmin. Kecuali terhadap orang yang beriman saja. Ah, berarti yang seperti ini yang bisa menakjubkan tadi hanya terhadap Orang yang beriman yang bisa memiliki seperti ini. Kalau tanpa keimanan jamaah sekalian, kamu tidak bisa memiliki seperti ini. Seluruh perkaramu itu kebaikan bagi kamu. Tidak bisa, tapi harus didasari dengan keimanan. Inilah nanti untuk menguatkan keimanan. Ini makanya kita belajar. Yang lebih menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah. Nanti pelajaran yang kedua. Salah sebentar sore ya, pada asal. Apa lanjutannya? Nabi sebutkan, bagaimana ini keadaan menakjubkan? Pikirkan dulu. Hah? Kok bisa ya? Ya bisa memang, karena Rasul sebutkan. Bagaimana? Kita mau? Mau tidak? Makanya bagaimanapun kondisi kita, kita bekerja dapat rezeki banyak, dapat sedikit. Ya hari ini kita ada bangkrut, besok kita untung. Hari ini kita sakit, besok kita tidak sakit. Hari ini dimarahi istri pulang tidak bawa uang, besok istri saya. Ya. Yeah. Kita mau seperti itu, tapi semuanya ini keadaan yang berputar seperti ini kebaikan semuanya bagi kita. Tidak ada jeleknya. Nah, ini yang menakjubkan ini kok mengherankan ya. Orang itu tenang saja dia. Mau dapat musibah, mau tidak dapat musibah. Mau dia terjadi seperti ini, mau terjadi seperti itu. Kok bisanya tenang saja dia. Semuanya baik bagi dia itu. Tapi Nabi sebutkan ingat, walaisa li ahadin tidak ada terjadi seperti ini pada seorang pun juga illa kecuali pada siapa ini? Illa lil mukmin, kecuali terhadap orang yang beriman. Masya Allah ya. Orang yang beriman saja yang bisa seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keimanan yang kuat dan menjadikan kita bisa masuk dalam hadis ini. Bisa masuk dalam hadis ini. Bagaimana itu? Nah, perhatikan ini. In asabat syarra'u syaqara fakana khairan lahu jika dia itu ditimpakan kepada dia sarra kebaikan-kebaikan keluasan Allah berikan kepada dia ini sarra namanya Allah berikan kepada dia keluasan kebaikan rezeki bagaimana keadaan orang beriman tadi syakara dia bersyukur ini dia kuncinya dia bersyukur fakana maka kesyukuran itu khairan lahu baik bagi dia Paham ya? Kesyukuran itu baik bagi dia. In asabatu darra'u sabara. Jika dia tiba darra, bahaya-bahaya yang menyulitkan dia, musibah, kesempitan urusannya, darra sabara, dia bersabar. Pakana khairallah, maka kesabaran itu baik bagi dia. Ini orang beriman itu. Dan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dan sebagian ulama juga menyebutkan bahwa Tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba itu ada tiga. Atau lambang kebahagiaan seorang hamba itu tiga. Ini ada dua penyebutan, ada disebutkan alamat tanda bagi orang yang, orang yang mendapatkan kebahagiaan atau unwanu sya'adah. Lambang kebahagiaan itu ada tiga. Apa tiga itu? Yaitu kesyukuran, kesabaran, dan istighfar. Tiga ini lambang kebahagiaan. Kenapa disebutkan lambang kebahagiaan tiga ini? Apa dari tiga? Apa dari tiga? Hah? Yang pertama syukur, yang kedua sabar, yang ketiga istighfar. Kenapa ini jadi lambang kebahagiaan hidup seorang hamba? Perlu diketahui bahwa hidup kita di muka bumi ini poros perputarannya hanya pada tiga ini saja. Jelas? Poros perputaran hidup kita berapa? Tiga. Bagaimana tiga ini? Kata Ibnu Qayyim, ada kalanya kita itu diberi nikmat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya kita diberi nikmat kan? Diberi nikmat. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita butuh untuk bersyukur. Supaya nikmat itu baik. Maka kalau kita mampu bersyukur, maka ini kebaikan bagi kita. Nah, seorang hamba kalau ketika dia diberi nikmat oleh Allah, dicabut oleh Allah nikmat, dia tidak mampu bertahan. Jatuh dia dalam musibah. Maka di sini ketika mendapat musibah, dia butuh kepada apa? Kesabaran. Maka kalau dia mampu bersabar, maka dia dapat kebaikan. Tetapi kalau dia ditimpa musibah, hilang nikmat, dia tidak mampu bersabar, dapat nikmat dia tidak mampu bersyukur. Akhirnya jatuh dalam musibah, dia tidak mampu bersabar. Dia kan dapat nikmat, dia pertamanya ini urutannya, dia nikmat tuh, Sehingga nikmat ini Allah cabut, berarti terjadi apa? Musibah. Dia tidak mampu syukuri. Jatuh dalam musibah. Dalam musibah ini butuh kepada sabar. Kalau dia tidak mampu bersabar, jatuh dalam perbuatan apa? Dosa. Maka disinilah dia butuh kepada istighfar. Ini manusia. Ini perputaran hidup kita ini. Karena sebab manusia itu siang dan malam tidak lepas dari berbuat dosa. Allah yang jelaskan. Siang hari kita berbuat dosa, malam hari berbuat dosa. Tidak pernah lepas dari hal ini, ya. Tidak pernah lepas dari hal ini. Tapi sebaik-baik yang berdosa itu apa? Orang yang beristighfar kepada Allah minta ampun. Allah akan membukakan pengampunannya. Luas pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga inilah kehidupan manusia berputar, tiga poros ini. Satu, dia dapat apa? Dia mendapat nikmat supaya kebaikan bagi dia, dia berbahagia dengan nikmat itu, maka dia butuh pada kesyukuran. Kemudian ada masanya dia ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar dia bahagia butuh pada kesabaran. Ada masanya dia ini ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala terjatuh dalam perbuatan dosa. Memang tidak ada yang selamat dari dosa ya. Kalau dia merasa dirinya suci lepas dari dosa, menunjukkan itu pelaku dosa. Hah? Karena kata tetapan Allah, ya ibadi innakum tukhti'una billahi wan nahar wa ana aghfirud dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum wahai hambaku kami itu bersalah di malam hari dan bersalah di siang hari saya kata Allah mengampuni seluruh dosa maka mintalah ampun kepadaku saya ampuni Rasulullah juga menjelaskan ini hadis riwayat Muslim ya dari Abu Dzar kata Rasulullah kullu bani adam khata wa khairul khata'ina siapa at-tawabin Kata Rasulullah, setiap anak cucu Adam itu bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Yang bertobat. Itu yang bersalah. Masya Allah ya. Ini tiga ini lambang kebahagiaan bagi seorang hamba. Karena itu Nabi menyebutkan menakjubkan keadaan orang yang beriman. Apa itu? Seluruh keadaannya, seluruh perkaranya baik semuanya. Tidak ada yang buruk bagi dia. Tapi ini tidak terjadi kata Nabi pada seorang pun juga kecuali hanya pada orang beriman saja yang seperti ini. Bagi orang beriman tidak bisa seperti ini. Lihat orang kafir dapat musibah sedikit apa yang terjadi? Bunuh diri. Justru banyak nikmat Allah berikan bunuh diri juga. Kebanyakan nikmat bunuh diri, sengsara dia. Kekurangan nikmat juga dapat musibah juga, sengsara, bunuh diri juga. Karena orang kafir tidak punya iman. Yang memang seperti ini tidak bisa terjadi kecuali hanya orang beriman saja yang bisa. Jelas sudah? Baik, cukup ya. Berarti selesai pembahasan kita dalam hadis ini. Adapun untuk pembahasan yang lainnya, saya mohon maaf di beberapa hadis berikutnya ini ya jemaah beli saja Kita Riyadhus Shalihin yang terjemahan, baca sendiri ya, baca sendiri. Kalau dia tidak paham, tanyakan kepada orang yang mengerti maknanya. Ya mungkin pada waktu yang lain, kalau Allah SWT berikan kepada kita kemudahan, maka kita bisa menjelaskan kembali hal-hal yang berterkait dengan isinya ini. Alhamdulillah di sini ya ada pelajaran-pelajaran rutin dari ustaz-ustaz yang mengajar itu kita manfaatkan ya untuk semakin menambah ilmu kita. Ya adapun nanti sore insyaallah taala pada asar, pada maghrib itu untuk pembahasan dua kalimat syahadat ya. Pembahasan yang pertama setelah asar itu makna la ilaha illallah. Betapa hebatnya ini la ilallah nanti kita jelaskan. Pada maghrib itu akan menjelaskan makna yang kedua dari makna persaksian kita bahwa Muhammad Rasulullah dan bagaimana juga keharusannya? Apa yang kita berbuat dengan bersaksian itu? Kita bersaksi la Allah apa yang kita berbuat? Bagaimana keutamaannya? Apa akibatnya kalau kita lakukan? Ini kita jelaskan insya Allah sedapatnya nanti dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala di sore hari nanti dan ba'da maghrib insya taala. Cukup dulu ya. Mau dijawab atau tidak di pertanyaan? Siapakah yang lebih baik orang yang miskin yang bersabar ataukah orang kaya yang bersyukur? Sama-sama baik. Iya. Sama-sama baik ya. Masing-masing punya keutamaan. Orang kaya yang bersyukur, dia punya kekayaan Allah berikan ini. Dia bersyukur, masya Allah. Karena itu kata Rasulullah SAW, kita itu tidak boleh iri terhadap orang ya, kecuali pada dua saja, ya, pada dua saja. Siapa ini? Orang yang beri harta oleh Allah SWT dia gunakan hartanya dengan baik, ini yang kita harus iri. Kenapa tidak bisa seperti dia? Kemudian yang kedua orang yang diberi ilmu oleh Allah SWT dia gunakan ilmu tersebut, dia amalkan, dia manfaatkan ilmu yang dimiliki. Ini harus iri kita. Harus iri kita. Jelas ya? Baik. Apakah hukum orang non muslim mengundang untuk masjid, menyumbang untuk masjid? Apakah boleh terima? Boleh. Terima, tapi lihat dulu. Dia menyumbang karena apa? Tapi kalau dia menyumbang ini bangun masjid kamu, tapi ingat ya, tidak boleh ceramah di masjid itu. Ini jangan, tidak boleh diterima. Kalau dia hanya sekitar menyumbang saja, karena dia mungkin tinggal di kampung itu takut dia orang muslim ini bahaya dia. Kalau saya tinggal di sini enggak bisa saya ini bertahan. Dia punya perusahaan. Makanya sumbanglah bangunkan masjid, bangun fasilitas umum boleh. Seperti di Balikpapan itu perusahaan Unokal, ya, perusahaan uh, yang lainnya ya, ya perusahaan-perusahaan minyak itu siapa yang pegang? Orang kafir. Tapi banyak pesantren-pesantren di situ dia sumbat, dia bangunkan pesantren, dia bangunkan ini, masjidnya apa. Memang dia menyumbang itu hanya dia berbuat baik. Dia tidak punya tendensi-tendensi kata orang. Punya maksud-maksud untuk menindas kita tidak, supaya dia aman di situ. Supaya dia aman. Ini yang seperti ini boleh ya, boleh. Baik. Nabi SAW pernah ya diberikan oleh orang Yahudi, Nabi makan dari makanan orang Yahudi. Ini makanan dimakan, ini masjid untuk ibadah juga. Kita makan juga itu makanan untuk ibadah juga kan? Ini menyangkut banyak di sini. Ya. Wih, panjangnya pertanyaan. Hmm, bahaya ini kirim surat gelap sama saya. Saya punya saudara laki-laki dan dia pernah belajar dengan seorang guru. Di mana menurut gurunya tersebut, guru itu lebih utama dari orang tua. Sampai nasihat orang tua pun tidak didengar oleh dia, didengarkan. Saya pun sudah pernah melihat apa yang dia pelajari itu tidak seperti yang diajarkan Islam. Dalam tanggung jawab keluarga pun dikurang, dia kurang. Setiap saya mengingatkan, saya selalu dianggap tidak tahu apa-apa tentang agama. Jadi apakah saya berdosa bila saya membiarkan saudara saya tersebut atau apa yang harus saya lakukan sebagai saudara Manusia itu hidup jemaah sekalian butuh kepada yang lainnya. Karena itu manusia disebut dia sebagai manusia karena hidup menjemuk. Saling keterikatan itu namanya nas ya. Saling ada keterikatan. Saling ada keterikatan. Karena itu dia kalau sesama muslim bahwa dia orang yang beriman seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaimana? Kalbunian. Yasuddu ba'dhum boh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka agama kita ini adalah nasihat. Adinun nasihat. Adinun nasihat kata Nabi. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa nasihatnya? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya. Kemudian apa? Untuk orang yang umumnya. Untuk Allah nasihatnya apa? Nasihat kepada Allah maksudnya bukan kita menasihati Allah. Kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nasihat kepada Rasul kita terima, kita bela Nabi, kita amalkan apa yang Nabi ajarkan. Kepada kita kita terima, kita kita pelajari, kita amalkan isi kita. Kita sebarkan isinya. Kemudian kepada orang umum kita nasihati dia kalau dia salah. Kita tunjukkan jalannya kalau dia salah. Ini hak pada muslim dengan yang lainnya. Kalau memang dia mengetahui itu salah, maka cari jalan yang baik memberikan nasihat kepada dia semampu kita. Bukan dengan cara paksaan ya, tapi berikan ilmu kepada dia yang masuk di akalnya dia dan didoakan dia, maka ini yang hendaknya dia lakukan. Tapi si penasehat juga harusnya dia memiliki ilmu dulu, ya. Dia mengetahui mana letak kesalahan hal itu harus dia ilmui dulu. Karena itu seorang penasehat tidak bisa memberikan nasihat kalau memang dia tidak tahu apa yang dia nasihatkan. Paham ini? Harus dia memiliki ilmu terhadapnya. Ini barangkali ya. Apakah pada saat kita umroh kita bisa berniat di awal kalau pahala umroh itu untuk orang tua yang sudah meninggal, sedangkan dia baru pertama kali berangkat umroh. Ya anaknya dia pergi umroh itu untuk dirinya sendiri dulu ya, untuk dirinya sendiri. Setelah itu baru diumroh untuk orang tuanya. Asalnya amalan itu untuk kita dulu, ya untuk kita dulu. Nah, maka ini hendaknya yang dilakukan ya, yang hendaknya dia lakukan. Ya para ulama mengambil dari seperti haji. Tapi memang haji wajib ya. Kalau umroh ini sunnah. Tapi haji wajib. Hanya untuk selamatnya kita dulu melakukan apa? Umroh untuk diri kita dulu. Asalnya amalan itu asalnya untuk diri kita dulu baru orang lain. Paham ya? Sama seperti doa, kita berdoa juga dulu untuk diri kita baru mendoakan orang lain. Kita minta ampunan untuk diri kita, kita minta ampunkan juga orang lain. Paham sudah? Baik. Kemudian umroh, kalau dia ingin mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal, maka di sini kalau memang umroh tersebut sifatnya sunnah dan umroh tersebut merupakan umroh wajib dari orang tua, umroh wajib dari orang tua, atau umroh wajib? Hah? Umroh itu sunnah asalnya kan? Tapi kalau dia bernadar untuk umroh maka wajib bagi dia. Maka di sini e, kita menunaikan kewajiban tersebut kalau dia sudah meninggal maka ini walaupun kita belum berumrah tidak apa-apa kita menunaikannya. Paham ya? Tidak apa-apa kita menunaikan untuk orang tua kita. Ya, dan orang yang umroh itu bisa dia untuk umroh berapa kali. Misalnya dia ke Mekah kan, dia sudah niat umroh dan pakai baju ikhram. Sudah dia umroh. Umroh itu gampang saja. Artinya dia sudah masuk ke dalam. Dia pakai baju ikhram, niat dia niat, kemudian dia talbiyah, kemudian dia memakai baju ikhram. Setelah itu dia tawaf tujuh kali, dia sa'i tujuh kali bolak balik. Setelah itu cukur selesai. Iya kan? Sudah dia pergi ke Madinah. Pergi dia ke Madinah. Kalau dia dari Madinah balik lagi ke Mekah, maka dia akan melewati lagi Mikot. Mikot itu tempat orang berniat mengambil apa namanya? memasang baju ihram. Maka di sini juga boleh dia berniat lagi untuk umroh lagi. Paham ini? Itu syaratnya kalau dia melewati tempat Mikot, ya tempat Mikot. Adapun yang sebagian dilakukan oleh orang dia umroh misalnya di Mekah, kemudian dia keluar sedikit saja ke daerah Tan'im, padahal itu Tan'im masih masuk dalam tanah haram, itu tidak boleh. Itu tidak boleh ya. Tapi harus dia keluar ke daerah lain, melewati tempat apa namanya mikot. Itu yang saya tahu Allah taala alam. Ya kurang lebih dan lebih yang saya mohon maafkan. Allah taala alam. Allah taala kita lanjutkan pembahasan kita di sore hari nanti pada is, pada asar ya dengan pembahasan makna dari kandungan la ilaha illallah. Itu insyaallah taala. Cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.